Radio Muslim Yogyakarta Memberikan akidah Mendebarkan syurga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Para pendengar radio muslim dimanapun anda berada Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam acara pembahasan buku Fikih Kesehatan Kontemporer terkait puasa dan Ramadan. Sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Rehanul Bahrain MSc SPPK Hafizahullah Ta'ala Wara'an. Dan kita akan membahas insyaAllah mengenai ibadah-ibadah yang bisa dilakukan ketika sakit di bulan Ramadan. Mungkin ada yang mengira ya tidak banyak yang bisa dilakukan dalam bentuk ibadah ya selama sakit ya karena uh, terlalu fokus dengan penyakit menyangka ibadah itu butuh uh, kondisi tubuh yang sehat saja ya. ternyata kalau kita renungkan sebenarnya banyak sekali ibadah yang bisa dilakukan ketika kondisi tubuh sakit di bulan Ramadan dan ini bisa menjadi hiburan bagi orang-orang yang sakit dan ingin merasakan nikmatnya beribadah selama bulan Ramadan umumnya orang yang sakit ya maka lisan bibir mereka masih berfungsi ya sehingga sangat banyak pahala dari ibadah lisan dan hanya dengan hanya menggerakkan bibir ya, dapat pahala yang besar sehingga berikut ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang sakit selama bulan Ramadan yang pertama perbanyak baca Al-Quran atau menghafalnya karena Al-Quran adalah penyembuh penyakit hati dan fisik ya Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-82 wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan ya Al-Qur'an itu menjadi suatu penawar kesembuhan ya dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga orang yang sakit hendaknya memperhatikan e, gimana waktunya bisa ia habiskan untuk e, beribadah ya. Jangan hanya habis untuk berbaring-berbaring saja. Namun ketika badan kondisi badan sudah enakan, manfaatkan waktu tersebut untuk beribadah dan ilmu. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau e, menukil perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ya. Kata beliau, ya, saya menemani orang sufi, ya, aku tidak mendapat manfaat kecuali dua. Salah satunya waktu laksana pedang, ya, jika engkau tidak menggunakannya maka ia malah akan menebasmu. ya. Dan salah satu nasihat yang ditekankan ulama adalah mengisi dan mencuri waktu sakit tersebut untuk Al-Quran karena Al-Quran selain e, bisa mengobati tadi ya dia juga merupakan e, obat untuk kesedihan kegelisahan hati ya selain bisa untuk penyakit fisik ya berdasarkan surat Al-Isra tadi yang telah kita baca sehingga selain kita bisa beribadah membaca Al-Quran e, diniatkan juga e, sebagai sarana untuk merukyah diri sendiri ya kemudian selain Mengobati penyakit fisik tentu Al-Quran juga mengobati penyakit hati ini jelas ya. ya selama sakit ya bisa saja seorang terkena penyakit hati misalnya rasa was-was ya, tidak ridho ya, menolak takdir Allah ya, putus asa dan lainnya. Maka insya Allah eh, perasaan-perasaan yang jelek seperti ini bisa segera dengan membaca Al-Quran. Asyik Muhammad Al-Amin Asyingkiti rahimahullah ya, menafsirkan ayat uh, Al-Isra ayat ke-82 wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin kata beliau ini adalah penawar atau kesembuhan yang mencakup penawar hati dari penyakit-penyakitnya ya seperti ragu-ragu kemunafikan dan penyakit hati yang lainnya juga menjadi uh, penawar bagi penyakit badan jika dirukyah pada badannya sebagaimana ditunjukkan pada kisah seorang laki-laki yang tersengat kalajengking kemudian dirukyah dengan al-fatihah ya Kisah ini adalah sahih dan masyhur ya. Kita sama-sama mengetahui tatkala ada serombongan sahabat yang mereka singgah ke suatu negeri ya, mereka e, apa namanya? E, minta dijamu ya karena zaman dahulu itu tidak ada restoran, tidak ada warung makan. Hanya mengandalkan bekal atau minta dijamu oleh orang yang ada di kampung tersebut di dalam rute safarnya. Sehingga e, mereka tidak ada yang mau menjamunya ya. Terus akhirnya mereka Eh, menginap tak jauh dari kampung tersebut. Ya, ternyata kepala suku eh, kepala suku daerah tersebut tersengat jengking. Lalu kemudian rombongan sahabat ini didatangi oleh eh, apa namanya? didatangi oleh eh, penduduk kampung tersebut. Adakah diantarkan yang punya obat atau bisa rukiah? Ya, sehingga akhirnya para sahabat seorang sahabat bergerak langsung mau mengobati dengan syarat kasih imbalan ya jamu dan kasih kambing ya. E, entah kalau tidak salah dua kambing atau satu kambing ya lalu kemudian dibacakan sekali al-fatihah hanya dibacakan tanpa diusap di daerah yang yang sakit lalu kemudian e, dibacakan di depan kepala suku tersebut dan langsung sembuh biiznillah ya langsung sembuh biiz biiznillah dan dalam riwayat ini ya bisa di ada yang menangkap memaknai bahwa kepala suku tersebut orang kafir ya. kepala suku tersebut orang kafir sehingga hadirin sekalian eh, Al-Quran yang bisa menjadi obat itu efeknya bisa dirasakan oleh orang non-muslim maka bagaimana dengan orang muslim itu sendiri ya tentu dengan keyakinan orang yang membacanya ya dengan kekuatan iman ya, yang dimiliki oleh para sahabat tersebut Orang sahabat tersebut yang merukia sembuh. Dan ketika pulang ke Nabi, dilaporkan ke Nabi. Terus Nabi katakan, dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu juga nama lainnya adalah rupiah? Ya, silahkan ambil imbalan kalian, kasih aku saham, kasih aku hadiah dari eh, apa namanya eh, kambing itu tersebut. Ya, ya sehingga Al-Quran ini manfaatnya bisa dirasakan oleh ketika dirukyah ke orang yang non pun non muslim pun bisa dirasakan manfaatnya sebagaimana kisah kepala suku tersebut bagaimana dengan kita seorang muslim yang bangga dengan Al-Quran ya, dengan tentu kita memupuk keyakinan pada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa apa yang Allah katakan dalam Al-Quran itu selalu benar dan tidak Allah tidak akan pernah mengisihi janjinya maka kita harus yakin dengan Al-Quran ya bahwa awal kesembuhan itu adalah iman dan keyakinan ya, jika kalau dalam Al-Qur'an ya eh, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya gunung ya eh, Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung lalu aitahu khasyi'a maka kamu akan lihat gunung tersebut akan takut pada Allah Subhanahu wa taala dan hancur, terpecah, berkeping-keping ya, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi penyakit ya baik penyakit fisik maupun penyakit jiwa. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, Al-Qur'an adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani. Demikian pula penyakit dunia dan akhirat, ya. Tidaklah setiap orang dibenci, eh, tidaklah setiap orang diberi keahlian dan taufik untuk menjadikannya sebagai obat. Jika seorang yang sakit berobat teratur dengannya dan meletakkan pada sakitnya ya, dengan penuh kejujuran dan keimanan, ya, keyakinan hati, penerimaan yang sempurna, ya, keyakinan yang kokoh, ya, dan menyempurnakan syaratnya, maka niscaya penyakit apapun tidak akan mampu menghadapinya selama-lamanya. Maka ibadah mungkin ya penyakit tersebut mampu menghadapi firman Zat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi, yang jika diturunkan kepada gunung maka ia akan menghancurkannya atau diturunkan kepada bumi maka ia akan membelahnya. Maka tidak ada satupun jenis penyakit baik penyakit hati maupun jasmani melainkan dalam Al-Qur'an ada cara yang membimbing kepada obat dan sebab kesembuhannya. Nah, bisa juga ya, dengan mendengarkan murotal Al-Quran, kalau misalnya lagi tidak bersemangat untuk membaca, dengarkan murotal Al-Quran, baik lewat rekaman ataupun siaran radio misalnya. Atau minta orang untuk membacakannya dengan tujuan yang ingin mendengarkannya dan mengecek hafalan orang uh, Al-Quran tersebut. Ya, bukan meminta rukiah, ya, bukan minta rukiah. Ya, karena ulama menjelaskan sebaiknya tidak minta rukiah, karena bisa jadi uh, tidak termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Ya, silahkan minta dibacakan Al-Quran dengan niat untuk mengecek hafalan dan mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, ya, bisa memperbanyak dan membiasakan untuk berzikir dan istighfar. Ya, dengan berzikir dan mengingat Allah, ya, hati menjadi tenang dan tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28 Allah berfirman, orang-orang yang beriman, ya dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Selain itu, ya berzikir akan menghilangkan kegelisahan dan kesedihan orang yang sakit. Syekh Profesor Dr. Abdullah Al-Jibrin rahimahullah berkata, demikian juga kami nasihatkan agar banyak berzikir, berdoa dan berharap kesembuhan kepada Allah agar Allah menyembuhkan orang yang sakit dari kaum muslimin menghilangkan kesedihan, kegelisahan dan kesusahan mereka. Allahu a'lam. Ya berzikir itu sangat mudah ya. Mari kita ingatkan orang lain ya dan diri kita untuk setiap waktu basahi lisan kita dengan zikir ya. Kalimat mudah dan ringkas ya. Begitu juga eh, bagi yang lainnya ya. ya. Bagi penunggu pasien tersebut ya. Perlu terus mengingatkan ya, ya e, untuk banyak-banyak berzikir tapi tentu dengan sendiri-sendiri ya. tidak ber, beramai-ramai seperti majelis zikir jamaah, maka ini akan membuat gaduh dan membuat pasien mungkin takut akan mengira dirinya hampir meninggal. Ya sangat banyak zikir yang mudah sekali dan ringan ya, sehingga tidak perlu dihafal dan dilafaskan dengan panjang, tetapi kan, pahalanya sangat besar dan memiliki banyak keutamaan. Ya, dari Allah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila Rahman." Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai oleh Allah Ar-Rahman yaitu bacaan zikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Demikian juga zikir menghapus dosa dalam hitungan menit ya, yaitu dengan membaca nafas berikut 100 kali yang hanya membutuhkan waktu sebentar, bisa dibaca kapan saja, di mana saja ya, kecuali tempat yang terlarang misalnya kamar mandi ya maka keutamanya bisa menghapus dosa-dosa yang buih sebanyak buih di lautan yaitu dosa-dosa kecil ya karena dosa besar butuh taubat khusus Rasulullah SAW bersabda wa man qala subhanallah bihamdi fi yaumin mi'ata marratin huttat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr Karena siapa yang baca subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari ya maka dosanya akan diampun dihapuskan meskipun sebanyak buih lautan tidak mesti juga harus baca 100 kali dalam satu hitungan ya Ya, menurut pendapat yang terkuat bahwa 100 itu adalah akumulasi sehari. Jadi bisa bagi 30, siang 30, malam 40 dan seterusnya. Ya, kata Al-Tayyibi rahimahullah yang berkata, sama saja apakah bacaan tersebut ya subhanallah wa bihamdi itu 100 kali terpisah atau dalam satu kali bacaan dalam satu majlis atau dalam beberapa majlis di awal siang di akhir siang akan tapi yang lebih baik adalah mengumpulkannya di awal siang tidak lupa pula agar orang yang sakit hendaknya memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun karena segala musibah yang turun kepada kita adalah akibat perbuatan kita sendiri dan maksiat yang kita lakukan ya mungkin salah satu musibah dan ujian tersebut adalah penyakit yang kita sedang derita maka dengan banyak istighfar bisa jadi musibah berupa penyakit ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena istighfar bisa membuat hidup lebih mudah walaupun terlihat seolah-olah sulit untuk dijalani Allah berfirman wa in wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumanti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma dan hendaklah kamu minta ampun istighfar kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Syekh Muhammad Amin Al-Asyingkiti berkata menafsirkan ayat ke surat Hud ayat ketiga yang tadi kita baca, Pendapat terkuat tentang yang dimaksud dengan kenikmatan adalah rezeki yang melimpah, kehidupan yang lapang. Ya, kehidupan yang lapang. Adapun keselamatan di dunia dan yang dimaksud dengan waktu yang ditentukan adalah kematian. Istighfar ya bukan hanya dilafazkan ketika susah ya, kan tapi kapan saja di mana saja, baik saat suka maupun duka ya, karena istighfar akan memudahkan hidup kita dan memudahkan kita menghadapi hidup ya. Walaupun orang lain melihatnya sulit, tapi kita menghadapinya dengan penuh ridho, kesabaran serta bahagia atas takdir Allah ya dan Allah akan menurunkan pertolongannya. Imam Al-Qurtubi ya, menukil dari Ibnu Subaih dalam tafsirnya bahwasanya ia berkata ada seorang laki-laki mengadu kepada Hasan Al-Basri tentang kegersangan bumi maka ya ke kemarau yang melanda tempat mereka maka beliau berkata kepadanya beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain mengadukan kepadanya tentang kemiskinan ya maka beliau berkata beristighfar kepada Allah yang lain e, mengadu kepadanya, doakan aku agar Allah memberikan aku anak katanya. Maka ia mengatakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain mengadu tentang kekeringan kebunnya, maka ia katakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun menganjurkan demikian kepada orang-orang tersebut. Maka apa alasan beliau? Kenapa kok semuanya di semua masalah disebut disuruh istighfar? Ya, Alasan beliau adalah aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri kata Hasan Basri, tapi aku katakan itu ya sungguh adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh ayat ke-10 sampai ke-12 yang bunyinya faqultu rabbakum innahu kana ghaffar maka aku aku katakan mohon ampunlah e, kepada Rabb kalian innahu kana ghaffar sesungguhnya Rabb kalian adalah zat yang maha pengampun yursilis sama alaikum midrara Allah akan turunkan hujan dari angin wa yumdidukum bi amwali wa banin Allah eh, berikan kelimpahan harta dan anak Wa lakum jannat, diberikan kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anharo diberikan sungai yang mengalir. Ya. Itu adalah salah satu wirid yang dianjurkan ya. E, ketika kita apa e, dalam keadaan apapun untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala sehari minimal 70 kali. pada Nabi adalah Nabi ya. Nabi adalah Nabi yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah maksum ya. Ya, namun Nabi mengajarkan kepada kita untuk saling beristighfar. Kemudian wirid lain yang bisa dianjurkan ketika sakit adalah ucapan hauqalah yaitu ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini menunjukkan sikap menyerahkan diri kepada Allah dan ridho terhadap takdirnya dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Ya, kalimat ini banyak sekali keutamaannya. Salah satunya ya bisa mengangkat bahaya dan termasuk dalamnya mengangkat penyakit. Ya, Eh, Makhul rahimahullah berkata barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah wala manja min Allah illa ilaih ya. maka Allah akan mengangkat darinya 70 pintu bahaya dan mencegah kefakiran dari dirinya ya la haula wala quwwata illa billah artinya tadi tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah wala manja min Allah illa ilaih tidak ada tempat bisa selamat dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya orang yang sedang sakit bisa membaca kalimat ini zikir dan doa bagi orang yang sakit ya. Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah pernah ditanya, sebagian penjenguk orang sakit memberikan nasihat agar si sakit banyak-banyak membaca hauqalah la haula wala quwata illa billah. Apakah urgensi dari kalimat ini dan apakah termasuk dalam sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, "Ya benar." Makna kalimat ini ya la haula wala quwata illa billah adalah pengakuan manusia akan tidak berdayanya serta lemahnya dirinya dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan padanya. Seakan-akan ia si sakit ini berkata, "Wahai Rabbku, hambamu ini tidak memiliki daya dan tidak memiliki upaya untuk mengubah keadaan, tidak pula memiliki upaya untuk melakukan amal kecuali atas bantuanmu ya Allah." Maka hamba membutuhkan taufik dan bantuanmu. Nah, dalam kalimat ini terdapat pengakuan ketidakmampuan dalam daya dan upaya karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya dan memberikan taufik kepada orang untuk menjalankannya. Ya, ia membantu dan menolong hambanya baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Ikhwani azan Allah Yang ketiga, amalan yang bisa dilakukan oleh orang sakit adalah berusaha membaca dan menghafalkan doa-doa kesembuhan. Ya hendaknya dengan membaca doa-doa kesembuhan dan jika mungkin kan bisa menghafalnya. Terlebih lagi di bulan yang mulia, bulan Ramadan, di mana ada malam Lailatul Qadar, di mana doa tersebut bisa menjadi mustajab bagi orang yang berdoa pada saat itu. Nah, beberapa doa yang bisa dibaca dan dihafalkan antara lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW menjenguk sebagian keluarganya yang sedang sakit. Lalu beliau mengusap dengan tangan kanannya sambil membaca, Allahumma rabban nas, azhibil ba'sa, Ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb seluruh manusia, ya, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah. Engkau adalah Zat yang Maha menyembuhkan. Ya, maka tidak ada obat yang menyembuhkan kecuali obatmu kesembuhan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Atau doa yang satu lagi ya, dari Utsman bin Al-Aus uh, radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia pernah mengeluhkan penyakitnya kepada Rasulullah SAW tentang sakit yang menimpa tubuhnya. Maka Rasulullah SAW bersabda letakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit lalu ucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah sebanyak tiga kali. Ya dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Lalu ucapkan tujuh kali kalimat berikut. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ya, a'udzu billahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Dalam riwayat yang lain, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku memohon perlindungan kepada Allah ya dengan kemuliaan dan kekuasaannya dari segala keburukan yang kudapatkan dan kukhawatirkan. Ya, ataupun doa yang lain asallallahu alazim rabbal arsy azim ayyashfiyaka atau ayyashfiyani ya aku mohon kepada Allah yang maha agung robnya arus yang agung arus yang besar ya eh, ayyashfiyak ayyashfiyaka supaya Allah menyembuhkanmu supaya Allah menyembuhkanku ayyashfiyaka supaya Allah menyembuhkanmu ayyashfiyani supaya Allah menyembuhkan diriku dan masih banyak doa-doa yang lainnya silakan kepada para pembaca hadirin sekalian untuk merujuk doa tersebut dan diamalkan ya, e, dan doa tersebut adalah doa yang sahih dari Nabi SAW maka itu akan lebih e, meyakinkan jiwa kita untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala dan pahami artinya supaya kita benar-benar memaknai makna doa yang kita baca dan betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala.